وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم An Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar ada seorang daripada Ansar qala dia berkata ya Rasulullah wahai Rasul ala tastamiruni ala tastamiru ay tusayyiruni amilan tidakkah engkau tidakkah Engkau ya Rasul menjadikan aku amil pegawai. Hmm? Pegawai atau jabat-jabat. Nih. Ini bagi calon-calon ini ya. Hmm, kalau sekarang bukan alat tasakmiluni, istakmiluni itu ya. Bukan menyodorkan diri, maksakan diri itu kalau sekarang ini. Tidakkah engkau ya Rasul menjadikan aku satu pegawai begitu. Padahal zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada itu struktural pemerintahan itu. Itu zamannya Sina Umar bin Khattab. Nah, cuma ini menggambarkan dikasih kasih bagian itu seksi ini atau seksi itu begitu mungkin ya. Hmm, jadi di bawah daripada pegawai sebenarnya. Maka Nabi menyatakan eh, kama istakmal fulan sebagaimana engkau ya Rasul menjadikan amil menjadikan pejabat si fulan. Karena ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memilih beliau itu memilih orang yang paling tepat. Bagian keuangan yang paling jujur, paling waro gitu. Bagian pasukan dia yang paling nekat, paling tawakal begitu ya bagian eh, kebersihan ya paling bersih yang paling ngerti kesehatan gitu nah, jangan nanti jenderal suruh bagian kebersihan ya jangan nanti eh, nggak jujur ditaruh bagian keuangan nolak nah, semuanya wasidal amanah ila ghairi aliha itu memberikan amanat kepada yang bukan yang sepatutnya. fanta dirisa ya tunggu, tunggu apa? Tunggu hancurnya. Keuangan bukan yang ahli keuangan, bukan ahli keuangan itu hanya sekedar manajemennya saja, tapi kejujurannya juga ahli dia. Ya. Nah kalau enggak, yang no tumpes sih. Kalau begitu, fanta dirisa Mengatur negara juga begitu ya, fanta dirisa mengatur Pasukan juga begitu, fanta fantatrisa kalau bukan ahlinya. Ahli di sini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi moral dan juga mental. Ya, itu. Baik. Seorang minta kepada Nabi, kenapa engkau tidak mengangkat aku ya Rasul sebagaimana fulan? Fakal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innakum satalgaun, kamu bakal akan menemui ba'di setelah wafatku Asarotan, eh, apa asarotan itu? egois yang merampas hak orang lain. Akan terjadi nanti perampasan hak orang lain untuk kepentingan pribadi al-infirad bisyai' Al-infirad bi syai' lahu fihi haq. Nah. Haknya orang diambil alih sama dia. Baik itu berupa materi atau ini lebih berhak untuk jadi guru. Tapi diambil alih sama dia padahal dia tidak berhak. Ini berhak jadi pejabat sebetulnya. Lebih ahsan, lebih afdol daripada dia diambil alih. Atharoh, apa itu kalau bahasa sekarang itu? Hah? Egois atau monopoli bisa itu ya? Hah? Fasbiru, sabar. Kamu menemui itu semuanya. Sabaro. Hatta talqauni, sampai kamu bakal ketemu aku. Di mana? Alal hod, di atas telaga hod ada di Kauthar nanti. Telaga hotnya Rasulullah SAW di Kauthar. Hadis ini menerangkan tentang mukjizatnya Nabi. Bagaimana Nabi itu memberikan kabar yang belum terjadi. Nabi itu memberikan kabar yang belum terjadi terjadi. Itu sebetulnya ilmu ghaib, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan langsung serta merta la ya'lamul ghaiba illallah berarti enggak boleh yang lainnya mengetahui ghaib. Secara mutlak itu tidak mengetahui illallah. Tapi kalau Allah memberikan habar, memberikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga berwenang memberikan ilmu ghaib kepada makhluk. Wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasul. Itu bukan mughayyad. Ba'da ta'limillah iya, setelah Allah memberikan ilmu kepada dia. Karena itu Allah menyatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah memberikan ilmu kepada kamu Muhammad yang kamu enggak tahu. Ilmu apa itu? Ilmu gaib. Dan bukan hanya sekedar itu, fadlullah alaika azima. Allah masih memberikan yang lebih daripada itu masih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi memberikan kabar akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Dari mana? Ya dari taklimillah iya. Karena dikatakan oleh Imam Busri wa ilmuka ilmal lauhi wal qalami. Itu maksudnya. Astaghfirullahalazim, ilmal lauh itu hanya Allah mengatakan astagfirullah. Inti perlu diistighfari. Tidak ngerti bahasa Arab kamu. Tidak oh, hmm, ngerti bahasa Arab itu itu bahasa syair ya pakai bahasa yang tertinggi terindah. Kamu yang tidak ngerti itu kok sok ngerti ini nyalakan Imam Busiri. Wa inna min judika dunya termasuk daripada jud kamu Muhammad kemurahan kamu dunia dan seisinya milik siapa dunia dunia seisinya ini lillahi samawati wa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu milik Allah ma fis samawati ma fil ardi lah kok enaknya tuh seakan-akan nabi beramal dengan dunia seisinya so, bodohnya dia tidak mengerti mana itu yang hakiki mana yang itu majazi sekarang anda mau tanya orang itu memberikan kebunnya kepada kaum muslimin. Kebunnya dia memang. Semua bumi milik Allah. Segala yang Allah berikan kepada manusia itu tidak keluar daripada kepemilikan Allah. Kalaupun Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dunia dan akhirat, itu bukan berarti miliknya Nabi secara hakiki tapi itu majazi. Ya entah ini? Yang dimaksud Nabi itu bermurah di dunia dan di akhirat gitu loh. Di dunia bil hidayah wa bil akhirah bis syafa'ah. Lihat Ibn Abbas dalam riwayat Muslim menyatakan mensifati Nabi apa? Bukan dengan jud saja. Ajwada bil khair. Minar rihil mursalah dan nas bil khair. Bukan hanya jud, ajwad. Isim tafdhil. Jud itu hanya sifatnya Allah. Terus iki apa? Keliru Ibn Abbas. Inting dari Saudi itu. Yang berarti yang benar itu. al kalam. Enggak ngerti bahasa Arab so tahu. Hah? Itu riwayat Muslim. Karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair minar rihil mur mursalah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nih kalau Nabi dikatakan bermurah dunia dan akhirat. Coba inti renungkan firman Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau ya Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Bukan dunia akhirat ini. Al alamin, lebih lagi itu. Bukan dunia dan akhirat, al alamin, hatta al arsy, hatta al kursi semuanya. Nabi dikatakan rahmat lil alamin. Kalau yang dikasihkan itu hanya dunia seisinya, apa nilai dunia dan seisinya kalau diberikan rahmat? Beliau rahmat bagi seluruh alam. Bukankah itu pujian yang lebih hebat daripada fa inna min judika dunya wa dharrataha? Itu masih sekecil pujian daripada Imam Busiri. Allah memuji rahmatan lil alamin, lebih hebat lagi itu. Hmm, lebih hebat lagi itu semuanya. Nah, karena itu eh, ya ngertilah ente perlu belajar bahasa lagi dan ini eh, Imam Busiri memang ahlinya dalam hal yang demikian ini ahsan taslim sama Imam Busiri daripada ente ngartikan kelihatan bodohnya nantinya. Eh? Taib. Pertama eh, mukjizat Rasulullah SAW bagaimana mengabarkan tentang masa depan. Kedua, orang itu lebih bagus nggak minta kedudukan. Eh, kalau dipaksa menerima kedudukan itu ahsan. Itu lebih afdol daripada merebut kedudukan. Masya Allah, samping kepinginnya dipilih, semua diziarahi. Bukan hanya sekedar ziarah sama orang yang soleh, orang yang biadab juga diziarahi. Dilihat bagaimana. Al-Ahsan ada mutolabil wilayah. Ya, ada mutolabil wilayah. wilayah. Ada Nabi menyatakan innakum satahrisuna al-imarah Wa innaha satakunu nadabatan yaumal qiyamah. Kamu bakal akan ambisi untuk jabatan. Padahal jabatan itu akan menghasilkan nadama, penyesalan nanti di hari kiamat. Hmm, itu jabat-pejabat nyesel. Aduh, ruwa gak dadi bupati ya. Tapi di akhirat rasaan no, duit rakyat kamu habiskan kok. Hati-hati. Nah, ini minta lagi nih wayai ini bagi-bagi duit ini. Nah, kalau inti jadi kiai jangan tertarik model begitu. Kamu harus paham yang dikasihkan sama kamu itu bukan duitnya dia, duitnya rakyat. Tuh banyak yang miskin itu, banyak yang sakit nggak punya obat itu. Dikasihkan sama kamu kamu terima. Ah hati-hati. Hmm? jadi eh, jangan gampang menerima begitu. Duit rakyat dibagi-bagi begitu. Khoyir, masya Allah. Muhibbin itu orang. Bukan muhibbin, ente ini syayatin kalau model begitu tuh enggak benar itu. Hmm. Ini vampir ini namanya nih, meres eh, darahnya rakyat itu. Kemudian nah Nabi itu milih untuk jadi pejabat. Sebetulnya jabatan itu jangan diberikan kepada suara terbanyak. Karena kalau suara terbanyak itu nantinya selera orang itu. Gampang dipengaruhi orang awam ini. Dengan penampilan aja percaya. Seharusnya ada tim khusus. Yang disebut sulaha. Ahlus syuroh. Nah, mereka yang menggodok. Siapa yang paling layak? Itu mereka. Nah, apalagi urusan agama. Jangan suara terbanyak. Maka pilihan NU ini suara terbanyak nggak tepat itu. Akhirnya yang jadi pemimpin tidak sunni sahabat sudah, campuran sudah sekarang ini. Kenapa? Cara memilihnya dengan cara suara terbanyak. Tidak tepat. Urusan agama itu jangan sulaha. Long kiai-kiai sepuh dari dirungokno sekarang kalah sama anak-anak muda. Sulaha orang-orang khusus itu yang milih sebetulnya. Jadinya modelnya begini ini. Sana iya, sini iya, serentem sana, serentem sini, kacau jadinya. Nanti bisa bayangkan kalau pemilihan imam masjid suara terbanyak. Kacau tak? Ojo-ojo kau yang ganteng. Tapi tidak fasih bacaannya. Sulah eh, orang khusus yang milih. aurohum atkohum ahsanuhum, akrohum bil Qur'an. Kan begitu. Dan itu perlu tim yang membuat. Bukan suara terbanyak. Ya repot kalau suara terbanyak itu. Ya, jadi nggak tepat sama sekali eh, caranya dari itu. Ini ini perlu dipertimbangkan sama orang NU ini. Ya, kita pegel terus kadang-kadang kalau melihat cara-cara yang tidak benar ini. Ya, akhirnya kacau nantinya. Eh, demi apalagi pemerintahan, pemerintahan seharusnya juga begitu. Nah, cuma ya gitu, suara terbanyak DPR suara terbanyak maling HP. Pejabat suara terbanyak maling HP. Kenapa beli mereka suara jadinya? Enggak usah begitu, kumpulkan orang-orang soleh se-Indonesia suruh milih. Kalau itu bagian Jawa Timur kumpul no orang-orang soleh ada Jawa Timur suruh milih dipertimbangkan begitu. Insya Allah akan bagus. Yang paling nggak gelem dunyo dadekno menteri keuangan gitu. Pinter ngitung, ahli ekonomi tapi nggak mau sama dunia. Ini dijadikan menteri keuangan aman. Aman itu. Ya. Yang yang kan e, misalnya e, Kapolri yang paling rahmat dan tegas. Hmm, tegas dan rah, rahmat. dah apa-apa. Bagus kalau model begitu. Benar semuanya, tegas. Tapi rahmat penuh kasih sayang. Seakan orang-orang ini harus aman. Karena itu maling-maling tangkap kafe. Wah, bagus itu. Itu rahmat dan tegas itu. Eh, tidak kompromi jadinya. Kemudian yang terakhir, eh, ketika ada fasad al-umur, indah al umur, itu semuanya harus dihadapi dengan sabar. Kalau udah kacau, ya sabar, jangan tambah ngaco. Hmm, kata orang sekarang, jangan menambahi keruhnya air dengan tangannya kamu. Lah kalau sudah air itu keruh, entah nono sampai pening gitu loh. Tambah kon udah, Tambah ada karuan jadinya. Ya, tambah ada karuan. Wallahu a'lam.